Semoga Allah menjadikan saya dan semua hadirin termasuk orang-orang yang beriman yang bermanfaat baginya nasihat dan peringatan. Allah Subhanahu wa taala Rabb kita salah satu nama beliau salah satu nama Allah Subhanahu wa taala di antara nama-nama al-husna atau al-asmaul husna yang itu hanya milik Allah adalah Al-Ghafur. Allah itu Maha Pengampun. Juga Allah itu Al-Ghaffar. Sama maknanya Maha Pengampun atas dosa-dosa hambanya. Di antara nama Allah juga Al-Afu yang maha pemberi maaf. Mudah memberikan maaf atas kesalahan-kesalahan hambanya. Wa ya'fu an kathir. Demikian Allah memberitakan dalam Al-Quran. Allah itu banyak memaafkan dosa besar yang wajib dihindarkan oleh seorang hamba adalah putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari mendapatkan ampunan. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Inna Allah yaghfirud dzunuba jami'a. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Melampaui batas dengan dosa-dosa. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Bagi barang siapa tentunya yang mau meminta ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Kalau seandainya Allah akan memberikan balasan bagi setiap dosa yang mereka lakukan di muka bumi niscaya tidak tersisa lagi di muka bumi makhluk ini tapi Allah maha pemaaf kaum muslimin yang saya muliakan di waktu yang sama kita jangan lupa dan jangan lalai bahwa di antara nama Allah adalah Al-Aziz maha perkasa, Al-Qawi yang maha kuat. Di antara sifat Allah Azizun Dintiqam, Allah itu maha perkasa dan Allah itu punya balasan yang cukup pedih. Bagi siapa balasan itu? Balasan itu adalah bagi orang-orang yang berdosa dan tidak mau segera menyadari tidak mau menyesali dan meminta ampun kepada Allah. Bahkan dia merasa aman, merasa santai dari kemungkinan datangnya azab. Baik di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu, juga salah satu dosa besar yang wajib dihindari oleh setiap muslim adalah al-amnu min makrillah merasa aman dari makar Allah dan azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa Allah tidak marah kepadanya. Dia merasa dia tidak bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai, lupa. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam ayatnya, "Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun apakah penduduk negeri itu merasa aman akan datangnya azab Allah di malam hari di saat mereka sedang lelap tidur di malam hari dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala tidak mempersiapkan diri Allah lanjutkan pada ayat berikutnya afa aminahul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun tidakkah penduduk negeri itu atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari datangnya azab atau siksa Allah di waktu duha di waktu pagi hari menjelang zuhur dalam keadaan mereka sedang bermain-main dengan dunia sedang sibuk dengan dunianya ke arah barat, yang itu ke timur, yang sana ke utara, yang ini ke selatan. Apakah merasa, merasa aman? Allah tegaskan. Fala ya'manu makrallah innal qawmul khasiru. Tidaklah seorang merasa aman dari kemungkinan datangnya makar Allah sebagai balasan terhadap makar manusia ini kecuali orang-orang yang merugi kaum muslimin yang saya muliakan kasus ketika seorang hamba dibukakan pintu rizki, kesehatan, kenyamanan hidup, lapangan pekerjaan dengan mudah didapat, teman-teman banyak yang memujinya, yang mendukungnya, yang senang kepadanya. Jangan sampai kita mengira bahwa kondisi itu menunjukkan Allah cinta kepada kita dan rela kepada kita. Ada sebuah ayat yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Al-An'am dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب فاعلم أنه استدراج ثم تلا قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون Jika Anda mendapati seorang hamba yang Allah berikan kepada dia, Allah limpahkan kepadanya segala sesuatu yang dia inginkan. bekerja berhasil, bertani juga berhasil, beternak berhasil juga. Badannya sehat, keluarganya sehat, anak-anaknya pandai, teman-temannya senang kepadanya, aman di negerinya, tidak ada sesuatu yang membuat dia cemas dan takut untuk berangkat ke, ke tempat kerjanya atau ke aktivitas yang lainnya aman. Allah berikan, Allah beri, Allah beri. Tapi kata Nabi dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah, melanggar syariat-syariat Allah di, tidak dia pedulikan. Tuntunan Nabi juga tidak dia pedulikan. Ketahui kata Nabi, sesungguhnya itu adalah istidraj, apa itu istidraj? Istidraj adalah diulur-ulur dalam keadaan dia lalai. Kenapa sebabnya? Allah bacakan ayat ini. Falamma nasu ma ketika mereka telah lalai lupa terhadap nasihat-nasihat yang sudah disampaikan kepada mereka teguran-teguran yang telah disampaikan kepada mereka maka kata Allah fatahna alaihim abwaba kulli syai kami bukakan pintu-pintu rizki dari segala sesuatu rizki kesehatan, rizki materi, rizki perkawanan, keamanan dan yang lainnya kami bukakan kata Allah segala sesuatu hatta idza farihu bima utu sampai ketika mereka sudah senang, berbangga dengan limpahan-limpahan yang Allah anugerahkan kepadanya, akhadnahum baghtatan. Kami timpakan kepada mereka siksa dan azab secara mendadak. Fa'idahum mublisun dan di saat itu mereka telah putus asa. Putus asa karena dahsyatnya azab dan siksaan tersebut. Kaum muslimin yang saya muliakan hadis ini nasihat buat kita semuanya. Kita hidup dalam kenyamanan. Rizki kita melimpah Alhamdulillah. Dengan perbedaan tingkatan masing-masingnya. Kita hidup dalam keadaan aman. Akan berangkat ke masjid di pagi hari aman Bapak-bapak bisa bayangkan bagaimana di beberapa negara yang terjadi pertikaian, peperangan, pemberontakan. Seorang akan berangkat ke masjid saja nggak berani. Tidak berani melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid. Di sebagian daerah yang terlalu banyak perampokan dan pembunuhan sampai tidak berani melakukan aktivitas. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita hidup dalam keadaan aman, nyaman, tenteram. Alhamdulillah. Pulang dari masjid kita ke rumah, bertemu keluarga, anak-anak kita, duduk makan bersama. Kemudian setelah itu kita akan melakukan aktivitas duniawi. Allah mudahkan rezeki saya katakan Allah mudahkan rezeki bagi kita. Kita ini kaya. Kita ini cukup. Jika dibandingkan dengan orang-orang soleh sebelum kita. Orang-orang soleh dari generasi sebelum kita. Yang tingkat kesolehan dan ketakwaannya jauh-jauh di atas kita. Tapi mereka hidup dalam keadaan miskin maka tadi saya katakan kita sedang dalam nikmat yang besar. Untuk itu kita mengevaluasi untuk ibadah kita kepada Allah. Kita mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kita kepada Allah. Untuk segera kita mengangkat tangan, menengadahkannya kepada Allah dengan mengucapkan astaghfirullah astaghfirullah astagfirullah. Dan di dalam hatinya dia berniat untuk segera menghentikan berbagai kesalahan dan kemungkaran itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua kepada syariatnya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita, anak istri kita, orang-orang yang terbimbing. Oleh karenanya, insya Allah dalam dua hari ini akan ada kajian yang bertemakan selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang itu insya Allah akan membahas beberapa sisi agama yang menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi terkhusus seluruh atau semua kepala rumah tangga Semoga Allah menjadikan sedikit kajian ini ilmu yang bermanfaat bagi saya pertama dan semua yang hadir kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam walhamdulillahi rabbil alamin